Jadi bulat bu, kira kerasa berdebat we. Kue kopi burung. Dunia ki alam goib. Oh, iya, iya. Indonesia ini alam goib. Kue ngerti Jokowi pak? Ngerti apa kue? Ya orang mudeng tak? Kayak goib. Yang mudeng kue. Kurang ngerti, kurang ngerti apa-apa mengenai Jokowi, kurang ngerti apa-apa mengenai Tito Karnavian, kurang ngerti apa-apa mengenai Setia Novanto, orang mudeng kayak alam goib, bodoh karo jin. Ibu ibu sekalian gini, uang urip kan ono pembagian kerja ya, yang rumah tangga ya, Yang bagian nyambut gawe, ngurusi omah, ono sing bagian ngepel karo masak sak itu juga dalam bernegara. Jadi ada yang tugas khusus dilakukan oleh Mas Tio, ada tugas khusus dilakukan oleh Pak Ramil, Pak Polsek, oleh pemerintah daerah, DPR, semua punya bagian tugas masing-masing dan rakyat wong cilik awak dhewe yang duwe tugasnya dhewe-dhewe tetapi kita tidak bisa apa namanya tidak bisa ngebiar uyah Jadi malam hari ini nek iso entuk kabeh. Sing bagian pemerintah piye, sing bagian apa menangani apa namanya penanganan tempat pariwisata Borobudur, Prambanan dan toko dan seterusnya piye. Nah panjenengan lah orang-orang di urusan ngati tekan atau to, kan jenengan orang yo mikir ki Borobudur piye carane dalam pariwisata internasional ora wong desa kan orang mikir kuwi bahkan Pak Candramil Pak Kapolsek pun orang mikir tekan kuno nah malam hari ini nek iso lagu kalau lelaku kuwi kita terjemahkan berdasarkan keperluannya di dewi dalam kerjasama nasional jadi misalnya yang gue wong cilik lagu lelaku ki ya ming ming piye ngerti lemu laku ning didalane terus mau dia dia carane sebagai manusia jadi nomor dua sebagai warga negara sebagai warga negara jadi kemeng simpi penting mau jawab tol neng rito tugas neng sebagai pribadi hamba Allah khalifatullah warga negara Indonesia kita punya konsentrasi yang sendiri-sendiri jadi misalnya aku tak jelas ke sidik kaya gua, duran juga apa kok tak gune tugas yo ming nyontong ngoten. Kasih ming nyontong ya dene sapa wae sing aku ketemu iso ditututi dalam sithik-sithik. Kalau saya boleh mergonjengan kata rata-rata wong Islam, saya ingin nyumbangin gini. Jadi dalam Islam itu, nyun saya Nanti Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek dan Bapak yang lain pada sesi kedua setelah nomor musik nanti saya mohon untuk juga memberi sumbangan pikiran pada rakyat. Sekarang saya jangkep ini kemudian lagu, kemudian kita sesi kedua. Jadi dan Islam itu bu, enten Gusti Allah itu lindu duit dalan mungkin nganggo kata jalan, nganggo kata jalan. Jadi orang papat yang Islam itu KB artinya jalan. Misalnya sabilillah, ini enten kata sabil artinya jalan ono meneh syariat syariat niku dari kata syari syari itu artinya ya jalan terus ono torikot torikot itu saking torik torik itu artinya ya jalan terus ono meneh idinas sirotol mustajim, sirot itu artinya ya jalan cuman kan sing iki sabile sing endi syari'e sing endi torike sing endi sirote sing endi lagu cetha nah lagu ki padanane apa lelaku ki padanane apa ya jadi misalnya nenek dalam Islam tadi sabil kising penting sangkan parane nek wong Jawa duwe jenenge sangkan paran kuwi mbiyen saka ngendi sok-sok arep mandi hulu dan hilirnya itu namanya sabil pokoknya rono luarai menurut wis cukup rasa rasa ngurusi dalane sih sing pokoknya ngerti rono ngoten nggih nek wong Islam rono niku teng pundi urip muni ngendi rono niki ngendi ilaihi rojiun kuwe saka Gusti Allah sangkane yur kembali ke Allah kuwi dalane lurus kok nek kuwe saka kene lurus ana tekan kene ora supaya tekan kene meneh dalane kudu piye kudu mubeng nggih mboten nek kowe mlaku rono mergo bulan, bulat itu tekan kene meneh gimana? maka innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu kudu jalan lurus tapi jalan sing kubeng nek mustaqim artinya kudu lurus mustaqim itu wong sing menegakkan ya, apa namanya lelaku wong sing menegakkan lelaku iki jenenge mustaqim wonge nek istiqomah niku sifate mustaqim wonge Yen mlane jenenge mustaqim niku wong sing senengane ngedeke cagak ngedeke niku terus jadi pokoknya sir apa jenenge sabil ini arahnya sangkan parane nomor loro sari sari kan jenenge sing malam ini kita sebut lagu kue paranmu rono riwat ngendi ya nah itu namanya syariat syariat ini, naik jalan raya Pak ada jalan utama ada bau jalan ada marka jalan ada apa lagi ya jalur lambat, jalur cepat, trotoar, ya itu namanya sari. Gue jenenge laku. Gue kudu ngerti. Nek ngebit neng tengah apa neng pinggir? Nek nyalet lewat kiwa apa lewat kanan Nah itu harus tahu kita laku kita di mana. Ojo neng pagre, kowe mau ngebit gitu. Ya Bunda, masak kue. Nek wong Madura Tangannya metu kau sekul lagi, lagi insu, su Pak tangannya jangan keluar kalau ada jembatan patah tangan sampean ini saya malah kalau toke sadar dasi jadi gue itu pinter caranya ada di uang begitu saya datang terus saya bilang Pak sampean itu kasihan kalau sampean keluarkan tangan sampean nanti ada jembatan ambrol jembatan oh lagi deh dulu kok kita nyampe ngono to. Lah sosok ngerayu bang butuh kata niku, tak Lurah, Pak Camat. Nek digedhekke atine insyaallah dek gelem ngoten lho. Nek digagah-gagahke belum gelem insyaallah. Oh, Pak Pak Nah, jadi itu namanya syari atau laku. Lah lakune apa? Lakune iki apa? Lakune iki caramu melaku. Caramu mencet apa? Memilih haluan, caramu nyetir. Kapan ngegas, kapan ngerim, apa mana ya? Seperti sepiro jarak antara kendaraan dengan belakangnya berapa meter itu namanya lelak itu namanya torikot jadi nek torikot yang jenengan melun itu lah piritan ah. Jokowi ya bener itu sebuah cara juga sebuah jalan juga tapi itu diterjemahkan ke dalam kehidupan sing jenenge torikot itu adalah dia carane berumah tangga, piye carane masak, piye carane ngresiki pesteran dia carane dandani genteng itu namanya torikot dia carane kue ngatur manganmu pas kapan mangane sepiro mangane Opo sing kok pangan Opo sing aja pangan sak piturute itu namanya torikot lelaku itu kayak wong loro mergo wis ora mudeng lelaku salah hidupnya salah makannya salah cara hidupnya orang ngerti kapan kudune turu kapan kudune tangi akhirnya dibatasi foto eh jam sepuluh begini kudu turu jam 8 isu subuh kudu istanya nek, niku naik pulau lah betul sakit lah kulo acara memiliki bengi ngerti saya jam luru jam telu anjur kon jam sepuluh ah, tak turu kok piye jadi tidak mungkin dan kalau makan enam jam sekali itu kan berarti anda harus mengeluarkan dan memasukkan energi seimbang dan pengeluaran dan pemasukannya tidak seimbang ojo bergantung waktu kadang-kadang petang jam nyambut gaya tenanan ya baru mangan rapopo kadang-kadang kuwi mung gelintar-gelinter mung kelet-kelet mangan ya rum jam mangan ya urung banyak saya tadi pagi makan jam 8 soto orang yang nganggo daging duduknya duduhe karo kecambahe ning karo segone sidik burung mulai nganti sore burung mulai nganti sore naik burung mulai ya makan. mangan karena makan yang baik menurut ilmu kesehatan dari Rasulullah SAW adalah makan ketika lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Berarti rumusnya lapar itu baik, kenyang itu jelek. Ayo biar Kelaparan buruk, kekenyangan lebih buruk lagi. Nah kelaparan itu sih ono gunanya yaitu memperkuat sel-sel kita untuk mempertahankan diri mengeluarkan nek bosok maka yang terbaik adalah lapar tidak kenyang kenyang kekenyangan kelaparan kelaparan jelek ojo nganti kaliren neng nek ngelih rapopo poso api panek ape gue nek iso Ramadan rasa tuku obat macam-macam ono asupan supaya tidak merasa lapar kok lah kowe poso iki ben ngelih. Eh. Malah dikongkon orang ngelih. Supaya tidak ngelak dari kita to kowe iki? Wong kiri iki sing dibutuhke iki rasa ngelak, sing dibutuhke itu rasa berjuang, rasa menderita sampai batas yang positif. Bukan terus poso nyuruh ora ngelih ora ngelak, ngopo poso kowe? Ayo badok wae wis. Ki wong mau iki kan yo ya rada kemul peke. Gitu ya gitu ya lu poso kok malah mencari cara, cara supaya tidak lapar lu lapar itu yang terbaik dari kehidupan sudah percaya gue sing sering lapar gue begini maka kamu insya Allah akan lebih sehat daripada orang yang sering kenyang Besto, toh ngono ya wis sering sering lapar nih ojo kelaparan ojo kawiran gitu ya oke okay. ini sekedar contoh dari torikot atau lelaku ya mas ini lelaku Misalnya kue wah kayak guruku kayak to, topo kumkum. Jur melu topo kumkum, ana sing topo ngelowo ki gandolan sikile ndasene nisor. Kue ya lakon iki ora apa-apa ning kowe kudu ngerti sangkan parane ngopo kuwi kok dadak gantung kue lowo kuwi ngopo nek kue ngerti lagam ngono. Misalnya kumkum, nek kue ngerti orang apa-apa kumkum ya ora apa masuk kumkum sirik sirik ora sirik kuwi ora ning kungkume ora ning nggon mlawane ning ana ning pikiranmu karo atimu nek atimu salah nek kowe Gusti Allah keliyane Gusti Allah berarti musyrik nek kowe ora ngakoni Gusti Allah berarti kafir ngono tok perkara kowe kungkum nek atimu dienggo nglatih pikiranmu untuk supaya hidup kita itu penuh kekuatan karena kita terbiasa berprihatin kuwi termasuk musyrik iki musyrik ya kalau orang haram orang nenggon musik, tapi di dalam niatnya dan manfaatnya apa kan begitu. Jadi menyang barang sirik orang. Ya ora jangan Gusti Allah ya. aku gaya prasasti menyang di lereng Merapi ya, ada perkebunan menyang aku nggak ada tulisan barang siapa merusak tanaman menyang ini saya laporkan kepada penciptanya tanda tanya ngono wae lo kok disalah-salahke menyang ra salah popo gitu lho ana wong jaran kepangan ku mundang-mundung wah syirik mengundang setan kue ngerti ngundang setan berarti kue biasa ngundang setan sehingga ngerti wong jaran kepangan kuwi ngundang setan jadi sing ngundang setan asline sapa kue apa jaran kepangi Oh jaran mangan pari mergo ra duwe sego. E. Ambok kowe iki ngekeki sego bungkus bar jalan ke pangan kok suku suku bungkus makanya kowe mung kafir kafir ki to ojo ora ketok kafir ora kafir muslim orang ketok aku orang ngerti Islam kok Kristen ora ngerti apa rumahsan nek kuburan mesti Islam tidak merupakan tanda orang ngerti aku kowe agamamu dan aku ora peduli itu urusanmu kalau Gusti Allah pidato lucu menggora masalah sing penting outputnya satu sama lain menyayangi mengamankan tidak <laughs> menyakiti tidak mencuri tidak membunuh kan begitu biar ya iya. oke ini jenenge laku terakhir jadi sabil syari jadi syari hardware syariat softwarenya ya ini itu tuh iso beda kowe. misalnya budaya jangan dicampur aduk sama agama gitu ya kan? Gue sholat ya gue sholat masjid, ya. Masjid gitu agama apa budaya? Saran bikin masjid itu dari Allah berarti agama. Tapi lemu numpuk botol, lemu melempok, lemu ngecat bi agama apa budaya? Budaya. gue sholat nganggu sajata lalu rumah kamu sajadah karya apa karya budaya apa Gusti Allah Enggak wani malaikat Jibril kene nggowo saja tauke banget dibagi orang itu bikinan manusia apa yang dibikin manusia berarti bu ya kau mau loh telo kainane Gusti Allah gedhok kainane telone agomo Quran sama dengan Quran posisinya tapi gedue podo karo terjemahan Quran pada kehidupan manusia jadi budaya Nah, iki kudu iso bedake ora nesu wae sholat kowe salat dipel ning masjid. Itu. Ono ning kene bisa. Nek ono jane apik. Giliran kira-kira sing arep salat kuwi wong 30. Salat lunga dipel. begitu saya ngepel ono siji meneh mlebu salat dipel meneh dadi sedina ping 30 dak ngepel ya jadi jelas ya saya sirot idinas saya misalnya umur 103 pada suatu hari aku sholat isih idinas kalau mustaqim orang uang wis Sunan joko umur 106 hari terakhir sebelum maut dia sholatnya pakai idinas siratul mustaqim orang Sopo sing ngomong di Nasrotul Mustaqim Ya Allah tunjukilah aku jalan yang bener Yang lurus, sing titis Sing pener, sing pas jalan jalan nih. Sopo sing ngomong menungguin, Wong sing Loh, sing sholat Sing ngene ngene ngene wis Kira tuh kemul <laughs> Aku njaluk mangan bisa sopo sing ngomong Wong ngelih Nek di Nasrotul Mustaqim sopo sing ngomong wong sing durung ngerti dalan sing bener nggih jadi sampai kita tua sampai umur terakhir menjelang kematian kita tetap belum mengerti jalan yang lurus kita hanya menempuhnya saja nah akurasi titik terakhir si rotol mustaqim itu baru kita ketahui kalau kita sudah menjelang mati maka kita tetap di dinas sirotol mustaqim gitu loh aku kan titik titik hikmah titik paling titis titik paling pas dari tujuan hidup kita itu namanya sirotol mustaqim atau kira-kira gini nah ini sirotol mustaqim wong wong urip sirotol mustaqim dalam hubungannya dengan tanah dalam hubungannya dengan pohon sawah dan semua yang diamalkan Allah di desa kita itu kita sudah tahu toh sabile sabile boro-boro apa ojo nganti jadi wae wong liya siji ya betul itu sabilnya nah, ya, terus dalane piye harumpuk karo Pak Lurah karo Pak Camat karo Pak dan Pamil karo Pak Kapolsek karo DPR karo kabeh rembuk ojo nganti dituku ojo nganti didol dirembuk itu syariat ya. nah torikotnya apa torikotnya ya liku-likunya kita memperjuangkan dan mempertahankan tanah itu torikotnya kalau itu kita jalankan insya Allah akan sampai ke silaturahim. Mustaqim Pak Kim kan sudah menjelaskan di sini sudah kota metropolitan dahulu Wah modern ini kan gaya rumah sana modern ini apa Depok Rumah sana ada ini paling maju sepanjang zaman Mentang-mentang duit smartphone Mentang-mentang Islam video Kini ini rugi iso gawe piring terbang Runway atau tempat mendarat dan take offnya pesawat kita itu paling besar sepersepuluh kali lipat dibanding pesawat yang dulu ada di sini. Apa dibanding pesawat di zaman Nabi Hud dan Nabi Sulaiman. Runway-nya Nabi Sulaiman itu mulanya sing nganti ana sing ngarani Borobudur kayak nane Nabi Sulaiman. gue rasa berdebat gue ya apa Ya, rasa berdebat kok ndak ngelu gue. tak kayak paket menel Nek arep memperdebatkan iki Wetan Sulaiman kok dudu rasa berdebat. Nek iya monggo ora ora ora ora ora ya ora ya ora apa ngono lho ya. Ngono lho. Nabi Muhammad tinggi badannya berapa? Nanti toh rasa berdebat. Nabi Muhammad rambutnya sepiro? Dawane. Nanti toh kowe berdebat ngono. Modaro dhewe sing berdebat ning medsos. Nabi Khidir KTP ini seumur hidup apa isi lima tahun oh. Aki saya ini do berdebat, do kerengan mergobaran barang sing orang orang ini Nabi Adam diutil orang Bumi bulat apa datar? Berdebat. Gue tak apusi gue engko. Ayo munggah ragu aku. Gue pengennya bulat tak gaya bulat. gue pengennya datar tak gaya datar. Iso lah gue Allah ngomong Sakarepe Gusti Allah. Wong ini barang bulut tok datar iso ora? Bocah ayu ketok elek iso ora? Mergo atimu ora seneng karo dhek ya ora? Bocah elek merongos ketok ayu iso ora? Mergo kowe cinta tenan karo dhek ngerah bapakne kita soalé. loh, kita Utamane loh ya. Nggih mboten? Jadi bulat bu bundur kerasa berdebat we. kopi burung dunia ki alam goib oh, ya, ya. Indonesia ini alam goib kau ngerti Jokowi pak ngerti apa kau ya ramu mudeng tak eh goib ya mudeng kau orang ngerti orang ngerti apa apa mengenai Jokowi orang ngerti apa apa mengenai Tito Karnavian orang ngerti apa apa mengenai Setia Novanto orang mudeng kayak alam goib kau kalau jin Rasa berdebat sinting kowe neng dasamu berlaku sebaik-baiknya, lakumu bener, lakumu pas. Wis cukup. Ben sing kono arep modar arep ngopo arep sepuro pikir wae leken kono. Dan yang bekerja di Indonesia tidak hanya pemerintah, tidak hanya pejabat, tidak hanya kita yang bekerja di Indonesia, juga Allah, juga para malaikatnya, dan juga mbah-mbah kita yang masih diperkenankan untuk mengawal kita itu bisa Syekh Sulaiman, itu bisa Ki Ageng Pemanahan, itu bisa Nabi Khidir, itu bisa Mbah Petruk, bisa Syekh Jumatil Kubro, bisa Pangeran Patmo, bisa siapa aja. Mereka masih bekerja untuk kita termasuk sing kok sebut Nyai Roro Kidul kuwi. oh iya salah kayak ya orang goib kayak. Kayak itu Nyai Roro Kidul kayak Kanjeng Ratu Kidul nek Nyai Roro Kidul kuwi adine apa jalan lo piye? Gue gak pengen ngerti, taruh tak suruh tak cemplung dia ketemu gue. Rasa Bali ya. Gue rasa berdebat. Apakah nyerol kidul kujin, apa roh yang tersisa apa orang mukswa yang lahirnya sebelum Yesus lahir atau siapa rasa berdebat oke okay, yang gue ngerti karo sing ora ngerti lah rapopo, iya, orang ngerti ki ora apa-apa. Bojomu ki ngerti-ngerti atimu semaput. Wis penting ora ngerti ya ora? Ya Pas kue turu karo bojomu ngerti apa ini bojomu? Batin sapa mbayang ki ora ngerti to? Rasa ngerti. Eh? Lah apa ngono kowe berdebat? uang saiki senengane kerengan ki Wis padha ora ngertine kue kowe husnudon apik, kue mencintai. rasanya njaluk dicintai nih aku mencintai kue harap ngopo kowe? Wis kene aku tetap tak ya harap ngopo kowe. Kamu akan jadi orang yang mulia di depan Allah Subhanahu wa Amin. Nek perlu ojo nyaluk ridho nih Allah. Ayo piye iki? Dari iki wong entuk iki ora entuk ridho Allah. Kowe iki ridho nang Allah titik. Mesti diridhoi bar kuwi. Mungkin jaluk kok kowe dhewe ra urung karuan ya lah. Mencintai nomor satu, pasti kamu akan dicintai. Kalau kamu sibuk menagih cinta, kamu sendiri tidak sempat untuk mencintai. Maka penuhilah hidupmu dengan sikap mencintai. Mencintai istrimu, keluargamu, anakmu, Borobudur, semua wilayahmu cintai sepenuh hati maka mereka akan mencintaimu dan kita akan bekerja di dalam kemesraan jangka panjang. Benar ya? ya? Sip seneng aku kuat dicacahi sesuk larani bojone ini masalah dari jangan kon mencintai kowe ayo kowe nesu karo aku bedudu to sak karepmu raimu ning aku tetep tresno kowe arep napa kowe ngono kae ya udah ya ridolah kepada Allah bukan minta ridho kepada Allah sudah pasti ya rasa kok omongke mesti dolek, wong urip ki dolek ridho tapi pekerjaan utama adalah meridhoi Begitu ayatnya. Sing yang dipanggil oleh Allah ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah orang musik wadakuli fi ibadi wadakuli jannati cerah ya wahai jiwa yang tentram Nek kue urung tentrem, urung diceluk karo Gusti Allah. Ayo arep tentrem ra kowe. Wahai jiwa yang tentram nek kowe wis isih rewel atimu, isih ruwet pikiranmu, isih urung sumeleh uripmu. Kata sumeleh ora ana basa Inggris, ora ana basa Arabe. Kuwi wong Jawa ampuh tenan sumeleh, menep ki ora ana basa Arabe, ora ana. Wong Jawa ki upama mulane ora ana nabi ning kene.

Jadi wong Jawa ki ampuh tenan. Nah, nah, nah. Borobudur ini adalah Jawa sejawa-jawanya. Jadi ojo nganti kehilangan Jawa nih wong Borobudur. Makanya tadi seneng wis untuk hadiah lho ngene malah. Bayangin wong Jakarta ngono kata wong Jakarta lak melet-melet ngono kan. Iku lak sini ngene ya. Berarti Anda masih berperadaban. Anda masih kemanusiaan yang adil dan beradab gitu. Gitu ya. Oke. Saiki saya akan kasih satu nomor bersama Ki Kanjeng sing desa wae nggih. Engko arep selawatan terakhir nggih. Nek wis jangkep kabeh urusan dunyone lagi sebo mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane tak jaluk dulur-dulur setiap orang keluarganya dan kiri kanannya selalu apa namanya selalu memikir lagu kuki dalane wis bener ora lagu kuki carane lagu lagu kuki wis bener ora ngoten ya baik sebagai pribadi, sebagai wong Islam, sebagai warga negara, sebagai orang NU, NO, sebagai orang Muhammadiyah, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai siapapun, ayo digoleki lagu lan lagu neng urip iki kanthi sak pener-penere. Apa bahasa Inggrisnya pener? Rano ning Jawa. Wong Inggris ini bener, right. Iya, kuwi padha karo tengen. Padha tak tengen apa right, bener. Iya kok padha karo. Iya bahasa Inggris piye ngono dinut. Kudune kono ngemut kene nggih boten. Wong saiki mangan luwih niki dahar. buri nedo kene iki mangan burine madang burine ya saya kono saya ngono jeblek jeblat nyepek melontor nyosor eh? muntal muntal gadok dan itu kekayaan kita maka mustahil Indonesia dihancurkan oleh siapapun kita yang akan memimpin dunia ini saya ya tak dengi lagu ya sopo wae tekor ini mesti jajah gimana iya. Portugis pertama berkui Londo berkui Jepang berkui Barat berkui cino itu cino seneng gini cino gini Cina Iya dulurmu. dah ya sen, melu ndase cino Cina-Cina teko saka kono. Ning benci barat, orang itu benci siapapun secara ras. Semua kita cintai yang kita boleh bantah dan lawan adalah kelakuannya, ya Kelakuannya sing rentuk, nyolongnya sing rentuk, menjajah sih mereka. Kalau orang Indonesia, terutama orang Jawa Pak, sampai lihat orang Jawa ke Madura, orang Jawa ke Ambon, turunannya Kiai Mojo sama Sentot Alibasa itu ada 30 km dari Manado ke selatan namanya kota Tondano. Di sana namanya masyarakat Jaton Jawa Tondano. Terus wong Indonesia nang Suriname, eh wong Jawa nang Suriname nang biwe tahu tahu jajah wong kono wong Jawa atau tau jajah sopo Jadi kalau Indonesia memimpin dunia, kita ayomi seluruh dunia. Kita sayangi seluruh dunia. Kita tidak menguasai. Mungkin ini ngerti menang tanpa ngasal. Oke, ya lah. Kini ini menang ketara orang. Mulane bal-balan Jogja itu kan ideal. Karena kita kayak kata ikan ini menang. Loh, iya iya. iya tenang kui menang dengan kebijaksanaan berarti nek kiper Jogja PSIM maupun PSSB nek dileboni nek ono striker musuh kok teko ada mikir langsung kui nek nganti orang mlebu mesake ibune nganti orang mlebu mesake ya, oleh latihan setengah mati bayar ya setengah mati kok orang mlebu wis monggo monggo monggo masuk oke itu kebijaksanaan ya orang memilih menuju ya pemulanya Jogja itu terakhir juara nasional itu tahun 1938 sebelum merdeka setelah itu karena sudah mendapat kebijaksanaan hidup nanti saya ini ojo nganti juara tidak baik sakit lihat-lihat ngerti ya <laughs> awet tenang eh Ojo ngono to. Oh, PSM Persatuan Sepak Bola izin menang. ya, apa ya. Teman-teman mohon tahu kemarin malam kita ulang tahun di stadion Tumpang Malang dengan Arema dan Aremania. Jadi aku Kiai Kanjeng itu dekat dengan Sopo wae. Nanti jin setan iblis tidak ada masalah. Kemarin dengan Aremania mereka dekat sama saya dan saya dengan bonek bonek saya persyarati kue nek arep tak ewangi kudu nglereni lemu anarki orang entuk merusak rusak warung juga panganan sakarpe mulai hari ini bonek harus berubah nek kue gelem janji berubah persebaya tak usahake iso mlebu liga akhirnya persebaya masuk sehingga bonek sekarang berubah bonek sekarang santun bonek sekarang tidak merusak sampai hari ini Kerengan karo Arema. Saiki aku ndek bocah bonek, aku ndek Arema, tak gatokke. Jadi sekarang bonek sama Arema sudah damai. Garis gitu. Garit karo sing tengah karo sing kulon iki sing durung. Tergantung nek kowe arep njaluk tulung tak ewangi. Nek kowe ora njaluk tulung ya mosok aku meneng-meneng ewangi. Kita gitu. Apa tengge. Nah, Magelang enggak ada sepak bolanya. Ada ya? Orang masalah ya? Persi Persikama Persatuan Sepak Bola. Oke. Jadi sepak bola itu termasuk bagian dari lelaku. Lelaku itu artinya toriko tadi. Toriko itu artinya kita mencari motivasi atau pijakan untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Apa tujuanmu bal-balan? apa bal-balan kuwi mencoro ben kowe iso luwe silaturahmi, suwe iso bersatu, luwe iso mesra satu sama lain dan kompak satu sama lain. Bal-balan iki coro apa tujuan? Ayo saiki, laku apa laku bal-balan iki? Nek bal-balan iki tujuan, lah ngopo bal siji direbut wong loro likur? Kok tuku dhewe-dhewe? Wong bar siji kok dibut wong rolikur gawang ming loro. Ngopo gawang ming loro wong rolikur kok gawang loro. Kudune rolikur gawange. Lebokke sak karep-karepmu. Nek tujuane bal-balan lho ya. Dan tujuan sepak bola adalah memasukkan bola ke gawang. Nek tujuannya memasukkan bola ke gawang kok orang gawe dhewe-dhewe gawang ning mburi omamu. Jadi kalau bola gede. Jadi sepak bola bukan tujuan. Sepak bola adalah lawaku untuk mencapai sesuatu yang lebih bernilai lebih besar yaitu silaturahmi sak daerah kowe dadi tepung kancamu sing saka kecamatan liya ya ra kowe dadi kompak rasa memiliki kedaerahan menjadi besar kan gitu terus kowe iso gawe usaha macam-macam mergo wis tepung karo sapa-sapa sak kutha sak daerah sak kabupaten kan gitu jadi kudu ngerti ndi laku, ndi lelaku, ndi wasilah, ndi goyah. Itu nek cara Arab. Oke. Sekarang saya minta Mas Doni, Mas Nevi, Mas Cici dan semuanya siap pakai lagu sing menunjukkan bahwa kalau orang Indonesia menguasai dunia itu bukan menindas dan bukan menyiksa sebagaimana mereka melakukan itu kepada kita, tapi kita ini menampung. Kita ini ngayomi kul a'udzu birabbinas tidak pakai malikin nas tidak pakai ilahin nas nah iso cukup mengayomi. Pak polisi, pak tentara itu prinsipnya cuma satu. Aku ngayomi, aku melindungi titik. Kejobo kue ngeyel banget lagi aku nggak kuasaku. Tak kue ngeyel banget lagi aku nggak kekuatanku tak sadut tenan kue sesi gitu ya. Oke. Okay. Pulang utubi, pulang utubi. Rob Dinas itu prinsip dasar. Oke. Okay. Tepuk tangan untuk Mas Doni dan Kiai Kanjeng. Bagaimana orang Jawa mengasuh lagu-lagu dan kebudayaan dunia, terus kita dolanan dan kita ingat-ingat kembali kekayaan-kekayaan dari masa silam. Yuk. Thank you.